adalah istri yang siap diajak menderita oleh suaminya. Tapi ingat, suami yang baik tidak akan pernah mengajak istrinya menderita. Betul Mbak Saripen? Ah, maka Mbak Saripen sebelum nikah harus cari uang dulu. Ingat jatuh cinta pakai perasaan, mengawatnya, merawatnya pakai penghasilan. Iya. <laughs> Mbak Saripen, betul, betul, betul, betul, betul. Makanya Mbak Saripin kalau mau nikah lagi ingat, cewek itu paling tidak suka dengan tiga tipe cowok. Satu omong kosong, dua otak kosong, tiga dompet kosong. Main saya ibu. Modal itu bos. Apa mbak? Modal. Modal apa? Ya modal pengen nikah, jos. Jos. Jos. jos. Ah. Besok kalau menikah lagi bilang sama Inyong ya. Ngotak kado ya. <laughs> Ya. Ini loh Pak Lurah. membahagiakan warga itu gampang kok Pak Lurah. Lah wargane wis seneng, karo lurahe seneng, gampang bayar pajak ya. <laughs> Iya, santai mawon. Tatanazzalu alaihimul malaika. Malaikat akan datang kepada kita. Apa yang dikatakan oleh malaikat? Allah takhafu. Malaikat membawa pesannya Allah dengan mengatakan kepada orang kemantran, "Hai orang-orang kemantran, Allah takhafu, jangan takut dengan kondisi apapun." Kenapa? Innallaha ma'ana. Allah bersama kita. Makanya kalau berdoa jangan begini. Ya Allah, saya punya masalah besar. Salah. Tapi dibalik, wahai masalah, saya punya Allah yang maha besar. Kenapa? Sebesar apapun masalahmu, lebih besar Tuhanmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث Dzalika masalul qaumil ladzina kadzdzabu biayatina faqsusil qasasa la'allahum yatafakkarun. Al ayah amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para masayikh, para kiai, para habaib, para buan-buan guru, tokoh agama, tokoh masyarakat, para sepuh bini sepuh yang saya muliakan para pejabat yang berkenan hadir dalam semua tingkatannya, wabilul khusus, kepala desa, desa, kemanyan, kemantran, kemantran. Palurera, arane siapa? Asu, gitu. oh Aziz Nur Fajar, kok Asu Kok Perimen? Pak Aziz Nur Fajaru. Segenap panitia pengajian dalam rangka memperingati HUT RI Desa Kemantran yang saya banggakan, sahabat Ansor Banser yang saya cintai, Bapak Ibu warga masyarakat Kemantran rahimakumullah. Beli bawang, keliru merica, Gus Miftah datang dengan membawa cinta. Minum es degan dicampur susu. Hai hey, orang kemantran, I love you. Kita hadir malam hari ini sehari setelah kita merayakan Hari Kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indo Nisa. Bapak Ibu yang saya muliakan, merdeka itu adalah bebas dari penjajahan. Penjajahan hari ini tidak dilaksanakan dengan mengangkat senjata. Melawan penjajah tidak dengan peperangan. Tetapi hari ini kita hidup di satu negara yang jelas sudah merdeka, tetapi terancam dengan penjajahan mental dan psikologi. Penjajahan hari ini bukan lagi kita dijajah dengan perang, dengan senjata. Tetapi hari ini kita dijajah secara mental dan psikologi. Maka saya mengajak kita semuanya untuk memerdekakan diri. Memerdekakan dari apa? Satu, dari kebodohan. Yang namanya merdeka itu dari bodoh menjadi pintar. Merdeka itu dari gelap menjadi terang. Merdeka itu dari miskin menjadi kaya. Merdeka itu dari jomblo menjadi menikah. Apa artinya merdeka kalau kamu hidup sendirian? Aku Real Madrid, kamu Barcelona. Akunya sudah merit, kok kamunya masih berkelana? Nah. Malam hari ini ingin saya sampaikan, merdeka itu harus pintar, harus cerdas, harus pandai. Kenapa? Karena kenyataan membuktikan hari ini banyak anak bangsa terjajah gara-gara kebodohannya. Satu fakta kekinian. Bangsa kita terjajah dengan penyesatan yang dilakukan oleh para dukun dan paranormal. Saya mulai tausiah saya. Sebuah syair di dalam kitab Taklimul Muta'alim fasadun kabirun alimun mutahatikun, wa akbaru minhu jahilun mutanasikun kerusakan besar diakibatkan gara-gara apa? Yang pertama, orang pinter yang keblinger yang tidak mau memanfaatkan ilmunya. Dan lebih parah dari orang pinter yang keblinger adalah orang bodoh yang menyesatkan. Huma fitnatun fil alamina adimatun. Dua-duanya adalah merupakan fitnah yang besar di dunia ini. Saya mau tanya kepada Bapak Ibu. Dukun itu orang pinter keblinger atau orang bodoh yang menyesatkan? Coba dijawab. Dukun itu pinter keblinger apa bodoh menyesatkan? Hakul yakin saya jawab, bodoh menyesatkan. Tapi lucunya apa? Banyak yang menganggap dukun itu orang pinter. Pertanyaannya, kenapa dukun dianggap orang pinter? Karena yang datang adalah orang bodoh. Kenapa dukun disebut paranormal? Karena yang datang adalah orang abnormal. Artinya kalau kamu pengen dianggap goblok gampang, datanglah ke dukun. Pak Lurah, dulu nyalon lurah, Pak Lurah sowan kiai apa sowan dukun? Oh, cangkem. Bapak Ibu, saya agak tersinggung dengan ungkapan dukun yang mengatakan seperti ini. Saya lihat di TikTok. Dia mengatakan apa? Ditanya sama dokter. Eh, hey, iya itu Samsudin. Saya mau tanya sama orang kemantran. Samsudin itu kiai apa dukun? Hah? Dia ditanya sama dokter Richard Din Ibu-ibu mbak-mbak Yang kena penyakit kanker payudara itu penyebabnya apa? Dijawab sama Samsudin Penyebab dari penyakit kanker payudara adalah karena seorang istri suka marah dengan suami. Kira-kira ibu terima nggak kalimat ini? Ya jelas enggak. Kenapa orang kemantan ibu-ibu suka marah? Alhamdulillah nggak kena payudara kanker. Betul bu? Satu. Yang kedua, kalau orang kena penyakit kanker payudara diakibatkan gara-gara marah dengan suami, Pertanyaannya, bagaimana dengan para gadis yang tidak punya suami tapi juga terdeteksi kena kanker payudara? Pertanyaan saya, dia marah-marah sama siapa? Atau marah-marah sama suami orang? Dokter sekalipun tidak bisa menyebutkan apa penyebab dari penyakit kanker payudara. Kenapa dukun yang hanya bermodalkan prediksi dan ramalan mengatakan berangkat dari kemarahan kepada suami? Mohon maaf Pak, kalau gara-gara marah kepada suami kena penyakit kanker payudara, wong sak kabupaten Tegal ibu-ibu kabeh kena penyakit kanker payudara. Kenapa? Karena rata-rata istri suka marah sama suami. Biasanya ciri-cirinya jilbabnya merah. Oh, panitia. Yang jilbabnya hitam insya Allah lebih parah. Bagi saya Pak Lurah mohon maaf. Orang yang percaya dengan mulutnya dukun itu orang yang terjajah, otaknya belum merdeka. Hari gini percaya jangan cangkemnya dukun. Ada orang kena penyakit stroke. Di setrum pakai keris bisa getar. Trrr. Ternyata kerisnya beli di Shopee. COD. Kan goblok. Gara-gara triknya kebongkar, marah. Kenapa? Karena dukunnya sepi. Eh, kalau kamu sepi kenapa? Selama ini kamu jualan penglaris. Kok nggak bisa melarisi dirinya sendiri? Satu. Ada lagi orang datang ke dukun minta nomor, angka, katanya mau dibeli. Kalau memang dukun tahu, kenapa tidak dibeli sendiri? Yang paling goblok apa? Ada jomblo datang ke dukun minta pelet dan pengasihan sama dukun. Kalau memang dukun punya pelet dan pengasian, kenapa istrinya merongos? Tidak untuk melet sendiri. Nyatanya Gus Miftah nggak pakai dukun, istrinya cantik. Bagaimana dengan istri Pak Lurah Ajis? Endi wong endi? Ngomong ayu ra katon. Endi wonge? Itu, mana? Itu yang tua itu. Oh, bukan depannya. Ya, lumayan cantik lah. Ya maklum aja juga wajahnya pas-pasan. Nah. Makanya kemudian apa? Mindsetnya ayo dirubah. Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib sebuah kaum sehingga kaum tersebut merubah nasibnya sendiri. Eh, kalau kalian pengen berubah hidupnya lebih baik dengan kemampuan kita sendiri, berdikari, berdiri di atas kaki sendiri. Kalau memang dukun itu ampuh, coba. Kalau main sepak bola, kenapa sepak bola kita nggak pernah menang? Dukun kemana? Nyatanya juga tidak bisa berbuat apa-apa. Maka kalau saya apa? Orangnya logis. Artinya logis apa? Kalau penyakitnya medis, ya sudah berobat ke dokter. Kalau non medis, minta didoakan kepada kiai. Contoh umpamanya, apakah air yang didoakan? Loh, kok kopinya udah dingin? Jis, yang panas. Masa adem? Apa? Yaudah, ini yang kopi adem untuk lurah ngajis. Mari Pak Lurah. Tapi ya diganti yang panas, jis. mata nih karena wong ngaji malah tahunnya panas lho Pak Gus. Aku ngerti paling minta sumbangan, aku tahu. Itulah bedanya tahu sama bokong. Tahu dibalik tetap tahu, bokong dibalik jadi <laughs> cangkeme. Tahu dibalik jadi tak tetap tahu, bokong dibalik jadi tempe. Kok kamu tahu sih? Masa kena kiai ngaji malah ini panas Pak Kiai. Emangnya aku cowok apaan? Saya minta kopi panas bukan tahu panas. Coba kita berdikari, berdiri di atas kaki sendiri. Yang menentukan masa depan kita, ya kita sendiri. Bukan orang lain. Bagaimana caranya? Ya mari kita berubah. Banser duduk saja mas, nggak apa-apa. Eh, duduk saja, kamu jangan berdiri. Nah, duduk saja. Ingat, mereka datang pengen melihat wajahku, tidak pengen melihat bokongmu. Lah, iki mani. Maka kita diingatkan, Kerusakan di muka bumi ini yang pertama diakibatkan oleh orang-orang yang pinter tapi keblinger. Pak Lura tak kasih tahu ya. Kalau bahasa Indonesia itu terlalu simpel dan sederhana. Orang terbagi hanya menjadi dua, pinter dan bodoh. Kalau bahasa Jawa Pak Lurah ada empat. Anak goblok, pinter, ngerti, weruh pinter ngar goblok pinter ngerti weruh goblok haknya mudah dirampas oleh orang lain kebondo orang goblok itu gampang ditipu gampang dibohongi maka kewajiban yang goblok ini apa belajar pinter penyakitnya apa keminter minteri kebendu orang pinter biasanya minteri kok jadi cangkirnya jelek. Ini namanya anak kiai pinter, dipinteri karo wong goblok. Kalau minum kopi, minum air putih, itu didoakan. Biasa doa yang dibaca oleh kiai ketika bapak ibu minta doa. Doanya apa? Allahumma ja'al hadal ma syifaan kulli da'in innaka ala kulli syai'in qadir. Coba dibaca bareng-bareng. Jadi kalau Pak Kiai kayak itu diminta untuk bacakan air putih, biasanya doanya ini. Yuk, ibu-ibu mau mandi, mau masak, semuanya air didoakan. Allahumma ja'al, ya Allah jadikanlah hadal ma air ini, sifaan menjadi obat likul lidain atas semua penyakit ka ala kulli syai'in qadir dibaca bareng-bareng bismillahirrahmanirrahim Allahumma ij'al hadal ma syifaan likul lidain innaka ala kulli syai'in qadir Allahumma ja'al hadal ma syifaan likul lidain innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ij'al hadal ma syifaan likulli da'in innaka ala kulli syai'in qadir. Ditiup kemudian diminum. Kalau di rumah waktunya luas sambil bacakan Fatihah. Fatihah itu banyak manfaatnya. Salah satunya apa? Ada kopi panas, bacakan Fatihah 100 kali langsung dingin. Pak Lurah percaya. Hmm. Sangi teh. Makasih Pak Lurah kopi panas. Kalau ada kopi panas langsung diminum Pak Lurah. Jangan pernah kamu sesali kopimu dingin. Kenapa? Karena ketika hangat tidak pernah kau hargai. Hmm. Jangan pernah sia-siakan kepercayaan rakyatmu karena kalau sampai rakyatmu nggak percaya, hati-hati. Pak Lurah Jis ngerti. Kanca-kanca lurah sing liya, kenapa nyemplung penjara? Gue gara-gara penyakitnya siji, apa nguntal dana desa. Makanya aja jangan nganti nguntal dana desa. Iki bujuni lurae eh? lemone ya Allah. Oh bukan. Kok begini-begini? Oh sampingnya. Ya kak sampingnya. Oh iya, luwih lemu. Lu wadon lemu apa-apa. Karena sekarang cewek gemuk lebih disukai oleh cowok dibandingkan cewek seksi. Kenapa? Karena cewek seksi hanya fokus kepada penampilan, tidak pernah fokus kepada perasaan. Ya. Yeah. Kalau kamu punya istri gemuk lih, hmm, mau kelonis setengah jam sikilmu kram tak kandang. Tapi kalau cowok jangan kuru, jangan gemuk-gemuk, cukup kayak Gus Miftah, six pack. Kenapa? Karena ada penelitian, cowok yang perutnya besar biasanya burungnya kecil. Nah, mainnya Pak Lurah aja gede-gede, potongnya gede. Sarungnya dibuka di sini kayak pentila. Orang ander buka cangkem kemerangan, Ora percaya. Inyong ora percaya ya dibuka ya. Sarungnya apa Pak Lurah? Oh gajah duduk. Ini sarung paling jujur, gajah duduk. Sarungnya dibuka, muncul belalainya. Lah. Desa Kemantran ngundang Gus Miftah. Lurai ganteng lumayan gagah Anak gajah dolan nang belik Lurai e gagah manuke cilik <laughs> Lurai e langsung bisik-bisik marang sebelah e, Kayak ini bajingan Selalu ala Nabi Muhammad. Tapi apapun itu saya terima kasih Pak Lurah memfasilitasi warganya untuk pengajian. Tepuk tangan untuk Pak Lurah. Maka saya berwasiat Pak Lurah ini pasti orang baik. Maka saya berwasiat tolong Pak Lurah jangan dikubur sebelum mati, oke? Okay? Aman Pak Lurah, aman. Ini tadi apa isinya Pak Lurah surate? sorban keliling untuk jariah pembangunan masjid, masjid jami Baitur Rahim Kemantran. Saya mau bertanya sama Pak Lurah, Anda ngundang saya untuk ceramah atau untuk ngemis? <laughs> Dua-duanya. Repot, repot. Kiai diatur-atur ya. Hmm. Ya udahlah, demi cintaku sama Pak Lurah. Insya Allah nanti surban keliling akan kita kelilingkan jam setengah empat pagi. Hmm. Fasadun kabirun, kerusakan besar. Makanya kalau orang Jawa bilang apa? Wong bodoh, itu haknya mudah dirampas oleh orang lain, gampang dibohongi, ke kebondo. Saya kasih tahu Pak Panurah. Dulu pembantu atau rewang atau khodimah di pondok pesantren saya itu orang yang dianggap bodoh. Saking bodohnya mohon maaf, nggak bisa baca, nggak bisa nulis. Jadi pembantu di pondoknya orang tua kita dulu nggak bisa baca, nggak bisa nulis. Karena ngelamar kerja di mana-mana nggak diterima, diterima jadi pembantu di pondok. Zaman dulu belum ada HP. Kalau pacaran surat-suratan. Singkat cerita, pembantu pondok kita itu nerima surat cinta dari pacarnya. Karena nggak bisa baca, nggak bisa nulis, Suratnya hanya dicium-cium saja. Muah, muah, muah. Akhirnya apa? Saya lihat, saya tanya, Mbak itu apa? Surat cinta Gus dari calon suami saya. Saya tanya, istrinya apa? Ya, isinya apa? Saya nggak tahu. Loh, kok nggak tahu? Saya nggak bisa baca. Dia saya tanya, Mbak pengen tahu nggak isinya apa? Ya pengen Gus. Sini saya bacakan. Jangan. Nanti kalau Gus minta baca, ketahuan isinya saya malu. Gampang mbak, kalau pengen kamu saya tidak tahu isinya, suratnya saya baca, kuping saya kamu tutup. Lah karena orang goblok percaya, oh iya, nanti Gusnya baca tapi tolong kupingnya ditutup ya. Mikirnya orang goblok ini kalau telinganya ditutup dia nggak dengar. Padahal yang baca juga saya. Akhirnya apa yang terjadi Pak Lurah? Suratnya saya baca, kuping saya ditutup sama mbaknya. Kan goblok gitu loh. Jadi orang bodoh itu hanya mudah dirampas oleh orang dan gampang dibohongi, makanya kebondo. Nah, orang pinter penyakitnya apa? Sok keminter, minteri. Ini kebendu. Maka mohon maaf, orang-orang yang korupsi uang negara itu rata-rata orang pinter apa orang goblok? Pintar. Hari ini kasus yang terjadi di Indonesia rata-rata disebabkan oleh orang pinter apa orang goblok? Orang pinter. Contohnya, ada polisi nembak polisi di rumahnya Pak polisi ditangkap sama polisi sing mumet ndase polisi. Ini juga orang pinter. Makanya apa? Pinter saja tidak cukup, harus ngerti. Orang ngerti penyakitnya apa? Enggak pengerten. Maka dia kebalak. Di atasnya lagi namanya weruh. Penyakitnya apa? Gak mau aruh-aruh. Ini kelaknat. Orang bodoh kebondo, orang pintar keblinger kebendu, orang ngerti nggak pengerten kebalak, orang weruh gak gelem aruh-aruh kelaknat. Maka solusinya apa? Kun aliman. Jadilah orang yang alim. Kalau orang alim itu rusak karena keblinger, maka yang dibutuhkan adalah alimun amilun. Orang alim yang mau mengamalkan ilmunya. Saya ulangi, alimun amilun. Orang alim yang beramal. Makanya hari ini banyak negara ini rusak. Kenapa? Karena banyak orang pinter diam. Saya mau tanya sama Bapak Ibu, Bu, Pak, kalau ada orang goblok, sholat. Orang pinter, tidur. Kira-kira yang digoda oleh setan, orang goblok sholat atau orang pinter yang tidur? Coba dijawab. Goblok sholat atau pinter tidur? Goblok sholat atau alim tidur? Yang digoda yang alim yang tidur. Kok bisa Gus? Iya, Orang goblok sholat, gak usah digoda setan, sholatnya sudah salah. Yang digoda siapa? Yang alim tidur, jangan sampai bangun, karena kalau bangun membenarkan sholatnya orang goblok. Makanya ditanya sama Al-Quran, Kul hal yastawil ladina ya'lamun, wal ladina la ya'lamun. Apakah sama orang yang alim dengan tidak alim? Jawabannya beda. Orang yang alim pasti mahal. Contohnya siapa? Dokter. Anda sakit dipegang kepalanya dok, aje selara apa? Mm, panas. Apa ada kalau inyong? Satu sewu. Bener Pak Lurah ya? Satu sewu. Dilus-lus tok satu sewu. Bu, bu, dokter itu orang pinter apa orang goblok? jadi ya goblok ya. Buktinya apa? Saben orang datang ditanyakan goblok. Pak aji selara apa? Tanya. Kalau pinter kenapa bertanya? Dokter itu yang pinter cuma satu. Dokter hewan. Enggak pernah dison, enggak pernah ditanya, langsung disontek. Enggak ada sapi datang ditanya sapi kue sakit apa, enggak ada. Dokternya marah sama saya. Yang goblok itu orang Islam, Gus. Kok bisa? Iya. Kenapa? Yang kentut bokongnya, wudhu yang dicuci mukanya. Kan goblok. Apa jawaban saya? Iya Pak Dokter, kenapa orang Islam yang kentut bokongnya wudhu yang dicuci mukanya sama dengan dokter? Kenapa yang sakit matanya yang disuntik bokongnya? Mbok mata nih gue disuntik. Ini fasadun kabirun. Dukun itu jelas nggak pinter. Wong dia ngawur kok. Dari mana Anda mengatakan dukun itu pinter? Nah, di mana ke kebohongan dukun? Ayo kita selawatan dulu. Minangkani Panyuwunin Pak Lurah. Bawa uang semuanya? Semuanya bawa uang? Kalau dompetmu ada 100 ribu, 50 ribu, 1000. Ada kotak infak jalan yang kamu masukkan 100 ribu apa 1000? Iki ngawur ya. Delok kunyo kebun binatang sangune satu sewu. Pengajian deleng kiai viral infake sewu. Nonton kunyuk satu sewu, nonton kiai viral sewu. Berarti larang kunyuk apa kiai? Kunyuk. Jenengan luwe menghormati kunyuk apa kiai? Ayo ngomong kunyuk. Kekrek cangkeme iki. Ayo panitia siap-siap. Panitia siap-siap. Uh, ada Pak Polisi di belakang. Wah, ngaji Pak Polisi keren. josh Babin Kamtipmas. Oh kelihatan. Saya lihat Intel atau Babin Kamtipmas tidak perlu lihat seragamnya. Cukup lihat batuknya saya bisa membedakan. Hmm. Kalau Intel batuknya ditahan-tahan. Hmm, hmm, Karena Intel nggak boleh ketahuan. Tapi kalau Babin Kamtipmas batuknya ya Allah. Pak Lurah mana panitianya? Ibu-ibu siap-siap. Ayo kita selawatan. Minta apa selawatnya? Minta salawat apa? Hah? Apa? Joko Tingkir. Joko Tingkir ngombe dawet, ratau dikir anda mumet. Semarang kali ini budek sing disayang matane sing sayang matane eh belum eh nanti dulu belum mulai Yaudah yuk, saya mau solawatnya Joko Tingkir tapi siirnya diganti. Ayo anak-anak di bawah. Eh kerja, kerja, kerja. Mana vokalisnya? Vokalisnya mana? Mana vokalisnya? Ustua temen ya. Wis rapi. Alhamdulillah manuke payu. Tuku bawang kleru ricok wis kebacut sayang mong dianggep Iso ngendang ra iso nyuling iso nyawang ra iso iso nyawang ra iso nyanding nyekel kopling kleru rating reso nyanding mergo kalah glowing loro adik kalau ibu-ibu ini beda buah belimbing buah pisang raine glowing kakinya belang-belang buah belimbing di atas ketek raine glowing tungkae mletek Ibet-ibet gorengan kopi Gorengan kopi diseret sapi Amit-amit bocah saiki Turung ijab wis wani ngeloni Nanti bocah e? bocah iki Makane milo yen seneng ayun dang dirabi ngono le rabi ora pacaran tok Rapi. Kan Gus Miftah sering bilang, menikah itu membukakan dua jalan. Satu jalan rezeki, nomor dua jalan ba barokah goblok bayi. Cangkeme. Mbaknya udah nikah? Cing, lirik banser, cie. Kamu cinta banser ya. Mbaknya bujunya pira? Eh? Oh, duda. Lah wis tuwa ya. Wis tuwa ngajak ngana. Panjang umur ya Mbah ya. Arane Mbah sapa? Arane Mbah sapa? bahasa Arane Mbah sapa? Mbah sapa? Ya, ya, hmm. Mbah Saripin. Mbah Saripin. Iya. Bojone pira mbiyen? Cici. Yen Rabi Maning janda apa gadis? Eh, sakarepe Menyesuaikan. Oh, iya. Tapi enak janda, Mbak. Iya, iya, kalau nikah dengan janda nggak ada malam pertama, adanya malam terusan. <laughs> Geleman temen ya. Umurnya bira. 80. 80 masih bisa begini. Tangannya. Mbak Saripin seneng temen. Bisa kayak iya ya. Wolong bulu masih muda kayak gini ya. Ini mudanya kayak primus. Hmm, hmm kayak primus jalan. Kayak eh, bocah mbak-mbake loro kayak ayu bora. Loro kayak ayu bora. wah, orang usah keprimen. Oh persoalannya kalau Mbah Saripin sama Mbaknya beda pemikiran. Mbah Saripin mikir dia, dia mikir aku. <laughs> Sing tua baik Pak Lurah. Pak Lurah, goleke Pak Saripin. Pengen rabi maning. Oh, dekane diombe. Iya Oh. itu malah di nih karo Saripen ya. Kita doakan Mbak Saripin panjang umur. Amin. Jadi orang sedunia mati Mbak Saripin hidup sendiri. Selalu ala Nabi Muhammad. Nah, lanjut. Acara selanjutnya tausiah akan disampaikan oleh Mbah Saripin. Oh, apa-apa. Pokoknya Mbah Saripin I love you full ya. Mudah-mudahan selesai pengajian Mbah Saripin rapi maning ya. Dengan janda anak 15 ya. Nah. Mengisi kemerdekaan untuk apa? Untuk supaya bangsa ini menjadi lebih baik. Caranya bagaimana? jadilah orang-orang yang baik. Yang kebaikannya bisa dirasakan oleh negeri ini. Caranya bagaimana? Gampang. Yuk yang muda belajar lagi. Kalau kemudian pilihannya kun aliman, jadilah kamu orang alim. Oh gak bisa alim. Jadi yang kedua, au aliman. Jadilah orang yang berusaha untuk alim. Makanya kalau alim itu syaratnya harus amilun, alimun, amilun. Orang alim yang mau beramal. Kalau Anda merasa bodoh, jahilun, harus muta muta'alimun. Orang bodoh yang berusaha untuk menjadi orang alim. Makanya namanya orang belajar itu minal mahdi ilal lahdi. Dari buayan sampai ke liang lahat. Long life education. Makanya dulu saya sempat, Mas Aryo, saya izin sama kiai-kiai, saya mau pamit, mau berhenti ngaji minimal setahun. Saya mau berangkat ke Yaman, saya pengen sekolah dan mondok lagi di Yaman. Tapi karena belum mendapatkan izin dari kiai-kiai, saya belum berangkat. Saya bilang sama kiai-kiai, Pak Kiai, saya mohon izin, saya mau berhenti dakwah satu tahun. Enggak nerima job sama sekali setahun penuh. Gus Miftah mau kemana? Saya mau ke Yaman, saya pengen ke Mesir, saya pengen ke Madinah, ke Mekah. Untuk apa? Belajar lagi, ngecas lagi. Karena mohon maaf, HP saja butuh dicas supaya tetap bertahan hidup. Artinya apa? Ilmu pun juga harus dicas, ditambah supaya kemudian kita merasa merasa lebih bodoh. Karena hakikatnya orang yang terus belajar akan merasa dirinya adalah orang bodoh. Makanya nyuwun saya Mas Aryo, saya betul-betul nggak terima kalau bangsa ini dibohongi oleh para dukun. Naudzubillah mindalik, Eh, anak-anak ya Mas ya, tak kasih tahu. Yang namanya maunah, pertolongan Allah itu akan diberikan dalam keadaan kepepet. Makanya kalau kemudian ada kesaktian, yang bisa didemonstrasikan, yang bisa dilihat-lihatkan itu bukan maunah. Bisa jadi itu sihir. Contoh umpamanya. Tak kasih tahu bahwa mandi itu kalau kepepet. Saya pernah Pak tahun 2011. Awal mula saya bikin pesantren. Ada tamu dari Jakarta nunggu saya di pondok seminggu. Karena saya sudah seminggu nggak pulang ngaji. Begitu saya temui, dia saya tanya, Mas mau ngapain ke sini? Saya stres Gus, kenapa? Calon istri saya pergi meninggalkan saya. Terus apa yang kamu mau? Saya pengen minta doa dari Gus Miftah supaya calon istri saya kembali ke pangkuan saya. Saya tanya, agama kamu apa? Islam. Pernah sholat? Tidak. Bisa ngaji? Tidak. Bisa baca tulis Arab? Tidak. Akhirnya nunggu, Pak. Karena dia begitu bersemangat, beberapa hari kemudian saya temui, ngeyel, pokoknya kalau saya belum dapat ilmu pelet dari Gus Miftah, saya tidak akan pulang. Akhirnya saya jengkel, orang ini saya kasih doa. Pak Lurah tahu doa apa yang saya kasih. Allahumma inni a'udubika minal khubusi wal khobais. Doa apa Mas Arif? Lising. banter nemen ngising tapi keren ya umur 80 tahun masih sesehat ini semangat harus tetap muda oh, semangat muda ini usianya kolonial seleranya milenial ke sini ke atas uh, tua ke bawah muda akhirnya apa dia tanya sama saya Gus ini dibaca kapan Pokoknya dimanapun, kapanpun kamu baca. Akhirnya bu, saya ajak sholat. Begitu rampung sholat, tangannya diangkat. Allahumma inni a'udubika minal khubusi wal khobais. Saya ajak makan. Ayo kamu doa dulu. Allahumma inni a'udubika minal khubusi wal khobais. Singkat cerita dia pulang. Tiga bulan kemudian dia datang lagi bawa cewek. Saya tanya, saya pikir, wah ini pasti orang ini mau marah sama saya. Ternyata tidak. Dia datang kembali ke pondok, saya tanya, kamu ngapain ke sini lagi? Saya mau terima kasih sama Gus Miftah. Doa pelet yang dikasih ke saya, mandi mustajab. Ini calon istri saya kembali, Alhamdulillah sudah saya nikahi. Selesai dia ngomong, saya ajak makan, Kemudian dia saya tanya, kamu tahu nggak itu doa apa? Jelas doa pelet. Begitu selesai makan, saya kasih buku anak madrasah diniyah. Coba kamu buka halaman sekian. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khobais. Doa masuk toilet. Dia langsung teriak, "Hah?" Dia bilang. Pertanyaannya, kenapa kok mustajab? Berarti kesimpulannya apa? Orang berdoa itu yang penting bukan apa yang dia baca, tapi mantap yakin apa tidak. Makanya apa? Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Yang penting gue yakin nih. Kenapa kita selama ini berdoa nggak pernah mandi, nggak pernah mustajab, nggak pernah manjur? Karena nggak pernah yakin. Ya Allah, saya punya utang banyak. Saya yakin gue akan menyelesaikan hutang-hutang saya. Ya Allah, begitu rampung berdoa, bayarnya sangka ngendi ya. Ya orang mandi. Sing mantep Pak Lurah. Bojone didongake, ya Allah, mudah-mudahan bojone inyong gelem diwayuh Al-Fatihah. di bulurah. Lemone. Makanya harus menjadi muta'aliman. Sehingga apa? Kita tidak gampang dibodohi oleh orang. Nah, kalau orang itu sudah pintar, kemudian dia memanfaatkan ilmunya dengan maksimal. Apa janji Allah? Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat dua macam orang. Yang pertama orang beriman. Yang kedua orang-orang yang memiliki ilmu pengetahuan. Mbah Dim Kendal. Almarhum al Allahu Yarham Mbah Dim. Beliau bilang begini sama saya. Eh para santri lihatlah. Gus Miftah ini sebenarnya nggak alim. Tapi apa? Punyanya sedikit tapi hasilnya maksimal. Hari ini banyak orang yang sebenarnya alim tapi nggak maksimal. Makanya kamu yang merasa bodoh, santai. Bagaimana caranya? Tetap terus belajar. Soal besok derajatnya diangkat, itu urusan Allah. Maka saya bilang, apakah Miftah Alim? Oh tidak. Tapi ketidakaliman saya, saya maksimalkan. Sehingga hasilnya apa? Maksimal. Buktinya apa? Sampai hari ini, sudah 200 orang lebih yang masuk Islam melalui Gus Miftah. Dari artis sampai orang gak jelas, akhirnya tertarik untuk masuk Islam. Pertanyaannya adalah, apakah Miftah pinter? Tidak. Cuman ganteng. Ini Mbak Saripin harus dikasih uang ini. Minta uang untuk Mbak Saripin. Sini. Tak kasih uang Mbak Saripin. Kan jomblo second ya. Jomblo second. Kowe ngapa maning malah bagus bagus, Pak Agus. Saya mau ngasih uang, Pak. Siapa namanya ya? Mbah Ripin, 500 ribu. yang mah takon, duitnya tinggal apa? Ya, gue tumbangan lah. Ah. Wis eh. cukup 500. Yo insyaallah. Insyaallah. Duitnya nggak apa? Eh? Nggih royal. Wis tua royal. Eh disaki. Iya, iya. Apa ya? Wis eh. cukup 500. Insyaallah. Insyaallah. Duitnya nggak apa? Geroda, <laughs> Akhirnya Akhire nyong dua dulur tua ya. Anak wis tua 500 ewu nggih royal karo telembok priye eh, Aja ya. Mbak Saripin, Mbak Saripin. Kalau dulu di radio itu ada ada apa apa ada sandiwara radio. Namanya Sarip Tambak Yoso, kecerit ning isor <laughs> Ternyata pemainnya Mbak Saripin. Orang metu keprimen ya. Goblok temen rak dibuka ya. orang bisa keprimen. Di sedot-sedot ramat tuh ya. Apa? Cangkem meseh perahu. cangkem mau kene keprimen perawan. orang bisa. orang bisa, bang Apa nek? Bolongannya cilik. Ya senengannya Mbak Sarifin ya. Alhamdulillah. Apa? Ber berdiri lagi. Kan aku capek. Nah, merdeka itu bebas dari kebodohan menjadi pintar. Dari gelap menjadi terang. Dari miskin menjadi kaya. Dan Allah mengatakan kepada kita, siapa yang mampu dan bisa merubah nasib kita kecuali kita sendiri? Maka yang pertama, yuk, ini saya lihat banyak wajah-wajah anak muda. Insya Allah, saya katakan sama kalian, nak, anak muda itu banyak karya, bukan banyak gaya. Pertanyaannya adalah, apa karyamu untuk Indonesia hari ini? Belajarlah dari orang-orang yang sukses. Apa yang perlu kamu lihat? Ingat, sukses itu melalui banyak proses, bukan melalui banyak protes. Kalau dulu Bung Karno bilang apa Pak Lurah? Berikan kepadaku 10 pemuda, maka akan aku guncangkan dunia. Coba sekarang, berikan kepadaku 10 pemuda, maka akan aku jadikan ganteng-ganteng serigala. Gantengnya hilang, tinggal serigalanya. Saripin maning. Oh, lumayan bang atau sewu ya. Royal peng telu ya. Iya. Feeling saya sih Mbah Sarip ini seolah nikah lagi. Kalau di Tegal nggak ada, ke Jogja mbah. Cinta ditolak, sarkem masih buka. Dulu orang Tegal yang pernah tak ajak pengajian ke Sarkem itu bapaknya Mas Haryo almarhum Ki Ento Susmono. Dulu beliau pernah ikut beberapa kali. Makanya kalau wayangan sering cerita. Saya itu terlalu banyak kenangan dengan almarhum Ki Entus Pak Lurah. Makanya ya buktinya ini, kemana-mana tak bawa ini. Sampai ke luar negeri tak bawa. Tongkat ini, karena tongkatnya almarhum Ki Entus. Harapan saya satu, kalau pengajian saya ada pahalanya, mudah-mudahan menjadi jariah untuk almarhum Ki Entus. Amin. Makanya Pak Lurah kalau pengen dapat jariah dari saya ya ngasih apa gitu Pak Lurah. Lurah langsung bengok matane. Ya kita doakanlah Pak Lurah masuk surga pertama kali. Amin. Berangkat setelah sholat subuh. Amin. Apa? Kan lalu rai mati ya bojone dirabi karo saripin kepri Oh, istrinya Saripin Fatayat. Oh, Mbak Saripin gak usah bilang, saya ini Fatayat atau Muslimat. Saya nggak perlu lihat seragamnya, mbak saya tahu bedanya. Bedanya apa? Kalau Fatayat baunya parfum, iya. Muslimat balsem. Kalau fatayat kie, bentuk badan nih SDSB. Semok depan, semok belakang. Ah. Kalau muslimat, STNK. Setengah tuan yang kewer-kewer kayak gini. Kalau calon bojone Mbak Saripin insya Allah STMM. Setengah tua meh mudar. orang sukses, anak-anakku. Pelajari kesuksesannya. Maka ilmunya orang Jawa itu kan cuma tiga Pak Lurah. Tiga N. Niteni, neroke, nambahi. Oh, dulu Ki Entus bisa sukses kenapa? Karena jiwanya dari muda jiwanya orang sukses. Ciri-cirinya apa? Sampai meninggalnya almarhum Ki Entus tidak pernah berhenti belajar. Buktinya apa? setiap bulan datang ke pondok saya, belajar ngaji bareng-bareng sama saya. Setiap bulan. Telepon saya, Gus, saya mau ke Jogja. Ngapain? Ayo ngaji, mangkat. Tiap bulan Pak Lurah. Kadang-kadang dari luar kota wayangan Sabtu Minggu mampir ke Jogja. Gus, saya terbang dari Lampung mau ke pondok orang haji, mau belajar. ngaji. Orang yang ber, orang yang terus belajar akan menjadi pemilik masa depan. Dan orang yang berhenti belajar akan menjadi pemilik masa lalu. Lah, mengisi kemerdekaan dengan cara apa? Terus belajar. Niteni, neroke, nambahi. Kalau bahasanya anak kampus apa? ATM, amati, tiru, modifikasi. Mbak Saripin juga punya ATM, alat tusuk manual. Ya ora apa-apa 500.000. Asistennya kiai sewu. Tambahi. Nanti saya tambahi ya. Cewek sarkem. Ya dinikah, dinikah. Ini cara mengisi kemerdekaan terbaik. Sehingga apa? Bangsa ini akan menjadi bangsa yang cerdas. Tidak gampang terprovokasi. Orang itu kalau goblok gampang terprovokasi. Diajak A tanpa tahu dasarnya ikut A. Diajak B tanpa tahu dasarnya ikut B. Makanya kemudian apa? Kita itu harus itibak bukan taklid. Apa bedanya itibak sama taklid? Itibak itu mengikuti pendapat seseorang, tahu dasarnya, tahu dalilnya, itu namanya itibak. Tapi kalau kamu mengikuti seseorang tanpa tahu dalil dan dasarnya, itu namanya taklid. Kalau salah taklid menjadi apa? Ataklidul akma Ikut yang membabi buta. Babi itu haram, apalagi babi buta. Haram. Kayak cangkeme ngapa ya? Oh calonnya Mbak Saripin. Saya ngendi wonge. Ya rene ke pisang ya. Ayo kalau berani dinikahkan yang ngasih mas kawin saya. Iya. Aran, arane Mbah Sapa. Oh janda semua. Pen pen milih sing di pen. Oh, Inyong nang Jakarta pengajian artis. Anak artis yang baru nggak ikut ngaji nyong. Wonge wayu. Mau masih muda. Namanya siapa? lu cinta Luna. Keprimen baripen rabi karo cinta Luna. Katone ayu dipeluk anak busine. Arane bukan wandu, laura. Lanang ora, wadon ora. Orang yang gampang terprovokasi rata-rata apa? Karena nggak memiliki ilmu pengetahuan. Makanya bangsa ini kalau pengen besar, gampang. Jadi bangsa yang pinter. Caranya bagaimana? Terus belajar. Coba, bagaimana saya tidak bersyukur menjadi orang Indonesia? Pak Lurah, dulu Malaysia itu lebih kaya dibandingkan Indonesia. Sekarang Anda tahu. Malaysia bangkrut. Dia sekarang nggak kuat bayar utang. Indonesia lebih kaya dibandingkan Malaysia. Coba. Kalau nggak kaya, apa mungkin di mana-mana bisa pengajian seperti ini? Saya bilang sama Pak Nurah, kalau ngundang saya nggak kuat bayar, gampang bayar pakai BPJS. Atau Pak Lurah bikin SKTM, surat keterangan tanda miskin. Ayo. Sri Lanka bangkrut. Haryo tahu. Turki. Sekarang mereka bangkrut. Padahal dulu banyak orang-orang Indonesia yang sok-sokan memuji Erdogan sebagai presiden muslim terbaik. Ternyata prestasinya kalah dibandingkan Pak Jokowi. Ayo. Sehingga apa? Gak ada kemudian alasan kita untuk tidak mencintai Indonesia, bro. Ini negara keren, muncul COVID. Coba pemerintah dengan kekayaan yang dimiliki memberikan masyarakat BLT. Tapi lucunya orang Tegal, orang Kemantran, begitu BLT untuk orang miskin, semuanya ngaku miskin. Bener Pak Lurah? Begitu ada BLT, yang paling pusing siapa? Lurahnya ngajis. Kenapa? Difitnah. Ah, anak BLT. Paling sing terima ya dulure dewek. Betul Pak Ajis? Ya. Besoknya lagi muncul BLT untuk UMKM. Semua orang Tegal ngaku pengusaha kecil. Makanya saya usul sama presiden, besok ada lagi BLT untuk orang gila. Pertanyaannya, apakah orang kemantran ngaku-ngaku gila? Sehingga apa? Kalau pemudanya hari ini sudah tersadar dengan potensinya, dikatakan inna fiyati subani amrol ummah. Sesungguhnya di tangan pemuda urusan umat. Pemuda hari ini harus mengatakan innal fatama yakuluha anada. Pemuda ini pemuda itu adalah yang mengatakan ini lo saya. Laisal fatama yakulu kana abi. Pemuda itu bukan yang mengatakan ini lo bapak saya. Maka saya bilang sama Haryo, Haryo, kamu harus bisa lebih hebat daripada bapakmu. Jangan hanya gara-gara nama Antosusmono Mono di belakang nama Haryo, kamu mengandalkan hidup. Saya yakin Haryo bisa lebih hebat daripada Antosusmono. Mono. Saya Anda mengatakan begini, kan orang tua saya orang biasa, Gus. Apa saya bisa jadi orang hebat? Eh, Anda jangan salah. Orang hebat itu rata-rata anaknya orang biasa. Pak Harto anaknya orang biasa, Pak Karno anaknya orang biasa, Pak Jokowi anaknya orang biasa. Coba. Artinya apa? Kita punya kesempatan yang sama. Nah, ingat, tidak ada orang yang dilahirkan di muka bumi yang tidak punya potensi apapun. Anda salah. Falikuli sayyim maziyah. Semuanya punya kelebihan. Maka yakinlah, di balik kekurangan pasti ada kelebihan. Betul? dan di setiap kelebihan pasti ada kembalian. You kan jujur ya. Maka Pak Lurah dikasih semangat warganya. Saya selalu bilang, masa depan seseorang itu seperti sekumpulan tempe. Artinya apa? Gak ada yang tahu. Gak ada yang tahu. Apalagi kemudian ketika kita berbicara keajaiban Muharram ketika doanya para nabi dan rasul dikabulkan oleh Allah di bulan Muharram. Nabi Adam ketemu Hawa, Muharram. Nabi Yunus keluar dari perut ikan, Muharram. Nabi Nuh perahunya bersandar, selamat bulan Muharram. Nabi Ibrahim dibakar Namrud, nggak mempan, Muharram. Coba, mumbung ini Muharram, belajar kun fayakunnya Allah. nama amruhu, ida arada syai'an ayyakula kun. Ayo, mantap li. Belajar kun fayakunnya Allah. Apa yang tidak mungkin bagi Allah? Allah mampu menjadikan orang miskin jadi kaya, saklabah. Allah mampu menjadikan orang kaya raya jatuh miskin terhina, korun. Allah mampu menjadikan orang biasa jadi raja, Daud. Allah juga mampu menghinakan raja di raja, Fir'aun. Bahkan Allah mampu menjadikan seorang perawan ting-ting, nggak punya pacar, gak pernah menikah bisa hamil. Siapa? Maryam. Tapi saya pesan sama warganya Pak Lurah, Tolong jangan ikut-ikutan Maryam. Nanti malah ngomong, Pak Lurah Inyong kayak Maryam. Maksudnya apa? Orang di bojo meteng. Lah, itu bukan kayak Maryam, tapi diuntal codot. Codotnya siapa? Kie. Codotnya saribin. saripin batin. Mau gara-gara 500 sewu digarapi terus bajingan. Apa? Ye, calon bojone saripin tambah maning. Kita belajar kun fayakunnya Allah, nak. Coba. Memang tidak mudah. Ya. Untuk mencapai kesuksesan tidak mudah. Harus melewati harangan rintangan. Saya selalu bilang, Hidup ini tidak mudah. Sama halnya hidup ini tidak sederhana. Rumit. Namanya hidup itu pasti rumit. Karena kalau sederhana namanya rumah makan. Siapa yang angkat diangkat derajatnya oleh Allah? Innalladzina qalu rabbunallah yaitu orang-orang yang mengatakan Allah adalah Tuhan kami. Melakukan segala sesuatu niatnya hanya untuk Allah. Lillah. Maka santai. Lelah menjadi lillah. Insya Allah pasti betah dapat opah. Kalau ngomong nggak lillah pak. Kalau ngomong soal cukup apa enggak. Saya mohon maaf. Saya nggak mau belusuan kemana-mana. Saya dikontrak 6 BUMN untuk kajian kebangsaan satu bulan 6 titik. Kalau hanya untuk hidup anak saya, santri saya cukup. Tapi kenapa Gus Miftah harus belusuan ke Sumatera Utara, ke Kalimantan, ke Ketapang, ke Kampung Dayak, ke kampungnya orang Batak. Besok harus berangkat ke Palembang, belusuan naik perahu otok-otok, dan lain sebagainya. Karena ingat, hidup itu tidak hanya sekedar hidup, tapi urip kuwi kudu urup. Hidup harus menghidupkan. Kalau saya hanya pengen sekedar hidup, Pak Lurah, ngapain saya ke sini? Saya cukup ngaji sama pejabat, sama artis, sama pengusaha, sama BUMN cukup di Jakarta tengok-tengok. Saya cukup syuting TV, tapi itu bukan tipe saya. Saya lebih bangga ketemu ibu-ibu pengajian di depan saya. nengar ngarepe ki tungkae ke Orang sana tungkai meletek-meletek. Ya Allah. Keprimen ya. Saya lebih bangga pengajian sama Anda duduk di lapangan tanpa atap, tanpa tikar. Ya Allah dengan santai. <laughs> Insya Allah pulang pengajian little body. Hmm, Sili tiga telah kelebon wedi. yang akan diangkat derajatnya oleh Allah Innaladina qalu rabbuna Allah segala sesuatunya yang diniatkan hanya untuk Allah kemudian yang kedua apa summastaqamu orang-orang yang istiqomah. Nah, istiqomahlah dalam kebaikan. Istiqomah itu pasti berat. Kenapa Gus istiqomah kok berat? Iya, karena kalau ringan namanya istirahat. Jangan sampai kamu buang-buang waktu di masa mudamu. Sehingga kamu menyesal di masa tuamu. Ingat, penyesalan itu pasti di belakang. Karena kalau di depan namanya pendaftaran. Hidup saya banyak masalah, Gus. Iya. Yang namanya hidup pasti diselimuti masalah. Kalau hidupmu diselimuti masalah, bersyukurlah. Berarti kamu masih manusia. Karena kalau diselimuti wijen namanya onde-onde. Kalau Mbak Sari pengen makan onde-onde, saya sarankan. Yang paling enak onde-onde yang wijennya ganjil. Dihitung di Mbak. Jelimet. Jelimet. Ya iyalah. Kesuwen. Ayo, saya kurang motivasi apa kepada Anda? Falikuli saya ya. Tugas kamu sekarang adalah menggali potensimu apa? Gak mungkin orang hidup tanpa kelebihan sama sekali, Dok. Gak mungkin. Saya punya kema, punya kawan, gak punya mata, dua-duanya buta. Tapi dia bisa eksis bisa hidup dengan usahanya. Malah orangnya lucu, malah garap nyong Gus, inyong njaluk duit, tak wenehi satu. Gitu ku apa kie? Gitu ku paketan. Dan untuk apa? Nonton YouTube. Orang buta nonton YouTube keprimen. Tapi dia bangga untuk mendengarkan YouTube-nya Gus Miftah. Malah saya digarapi, Gus Miftah kelon karo inyong. Wah, suwe inyong. Orang buta kayak inyong dia bilang. Kelone rong jam 10 menit loh. Kok suwe temen? Iya, rong jam gue di dalane 10 menit main maine. Ini orang buta, Pak. Tapi hidupnya asik. Dia tidak bisa melihat siapa-siapa, tetapi dunia ini terasa luas. Kenapa? Karena kadang-kadang matanya bisa melihat hatinya sempit. Ini kawan saya matanya tidak bisa melihat tapi hatinya luas. Maka saya bilang banyak orang yang matanya melek tapi hatinya tidak bisa melihat. Tapi juga ada orang yang matanya melek tapi hatinya melihat. Orang yang matanya buta hatinya terang di Indonesia hanya ada dua. Satu Gus Dur, nomor dua si buta dari gua hantu. Anda tahu siapa yang digendong oleh si buta dari gua hantu? Lah ini orangnya. <laughs> Oke kunyuk ya, <laughs> sorry. Ya. Pokoknya malam hari ini saya bergembira walaupun saya itu capek banget Pak Lurah. Saya udah berangkat dari hari Sabtu. Sampai hari ini belum pulang. Kemarin Masya Allah di Medan itu Pak. Perjalanan 11 jam. Akhirnya harus nyewa helikopter. Kembali lagi terus setiap hari. Setiap bulan saya harus mendatangi 120 lokasi. Kenapa saya nggak berhenti? Satu hal yang pengen saya sampaikan kepada adik-adik saya. Nak, wa ladzatu illa ba'da ta'bi tidak ada kelezatan kecuali setelah bersusah payah. Orang wong mulio tanpa rekoso. Wong rekoso wae urung mesti Mulio. Pertanyaannya, rekoso kamu apa? Coba ibu-ibu diniati tirakat, pengajian duduk tanpa tiker di depan kiai. <clears throat> Kayak gitu. Diniati tirakat. Iki tirakat apa pamer tungka? Apa? Semutan. Sing semutan apa nih? Tungkae, bokonge, apa ngisore? Orang-orang yang meniatkan segala sesuatunya hanya untuk Allah, Tumastakamu kemudian dia istiqomah. Apa kata Allah dalam Al-Qur'an? Tatanazzalu alaihimul malaikah malaikat akan datang kepada mereka. Insya Allah, desa kemantran malam hari ini didatangi oleh para malaikatnya Allah. Yang datang di sana malaikat pembagi rizki. Amin. Yang datang di sini malaikat pembagi rahmat. Amin. Yang datang di sini malaikat pembawa jodoh. Aman. Yang datang ke sini Israel. masak Mbak Sari penjawab kayak gie. Inyong durung pengen mati. Ingin inyong pengen rabi maning. Wis belum puluh tahun pengen rabi maning. Ya Allah. Itulah bedanya cowok sama cewek yo. Cewek itu usia 20 tahun, itu cari suami yang tampan. Usia 25 tahun, cari suami yang mapan. Usia 30 tahun cari suami yang mateng. Usia 40 tahun cari suami yang tenang. Beda kalau laki-laki. Usia 25 tahun pengen cari istri yang cantik. 30 tahun tetap cantik. 40 tahun tetap cantik. 80 tahun tetap nyari yang cantik. Jadi kesimpulannya laki-laki itu lebih istiqomah dibandingkan perempuan. Kayak Mbak Saripin 80 tahun, pengennya yang cantik. Kayak Pak Laura Ajis, 45 tahun. Berapa umurnya? 45 tahun. Pinginnya yang cantik. Istiqomah laki-laki itu. Iya. Hah? Iya, bener kan? Istiqomah. Laki-laki dilawan. Tapi Alhamdulillah, saya tidak pernah tergoda. <laughs> Karena saya tipe suami setia. Karena saya punya prinsip lelaki yang hebat bukan lelaki yang mencintai banyak wanita, tetapi mencintai satu wanita dengan banyak cara. Wow. Kenapa saya ngomong seperti itu? Karena direkam kamera. Karena kalau ketahuan istri saya bahaya. Loh, bu, suami takut istri matane. Saya tidak takut, hanya menghargai. Istrinya inyong gelem di madu. Abah, saya siap di madu. Alhamdulillah. Syaratnya, asalkan abah mau diracun, mate. Kalau Pak Lurah pengen tahu memadu itu asli atau palsu, tanya saya Pak Lurah. Saya ahlinya madu. Madu taruh di atas bot, oh, di atas meja, dirubung semut, palsu. Berarti mengandung gula. Madu taruh di botol, dikocok-kocok goyang, palsu. Berarti mengandung air. Madu bawa pulang, istri marah, asli. Orang percaya jajalan. Bengep matane. Bagaimanapun perempuan lebih kuat dibandingkan laki-laki yo. Buktinya apa? Seorang laki-laki berani menghadapi ribuan ekor lebah untuk membawa sebotol madu. Tapi seorang laki-laki tidak berani menghadapi seorang istri untuk membawa seorang madu. Betul? Wong wadon dilawan. Wong wadon ini penyakitnya siji. Kalau disakiti nggak pernah lupa, kalau menyakiti nggak pernah ingat, itulah perempuan. Ciri-cirinya jilbabnya merah. Wadon dilawan. Istri yang baik itu adalah istri yang siap diajak menderita oleh suaminya. Tapi ingat, suami yang baik tidak akan pernah mengajak istrinya menderita. Betul Mbak Saripin? Ah, maka Mbak Saripin sebelum nikah harus cari uang dulu. Ingat jatuh cinta pakai perasaan, mengawatnya, merawatnya pakai penghasilan. Iya. Mbak Saripin, betul, betul, betul, betul, betul. Makanya Mbak Saripin kalau mau nikah lagi ingat, cewek itu paling tidak suka dengan tiga tipe cowok. Satu, omong kosong. Dua, otak kosong. Tiga, dompet kosong. Main mangatus ibu. Modal itu bos. Apa mbak? Modal. Modal apa? Ya modal pengen nikah, Jos. Oh. Jos, Jos. Besok kalau menikah lagi bilang sama Inyong ya. Iya. Ngotak kado ya. Kondom ya. Allah. Ini loh Pak Lurah. membahagiakan warga itu gampang oh Pak Lurah. Lah wargane wis seneng, karo lurahe seneng, gampang bayar pajak ya. <laughs> Santai mawon. Tatanazzalu alaihimul malaika. Malaikat akan datang kepada kita. Apa yang dikatakan oleh malaikat? Allah takhafu. Malaikat membawa pesannya Allah dengan mengatakan kepada orang kemantran, "Hai orang-orang kemantran, Allah takhafu, jangan takut." dengan kondisi apapun. Kenapa? Innallaha ma'ana. Allah bersama kita. Makanya kalau berdoa jangan begini. Ya Allah, saya punya masalah besar. Salah. Tapi dibalik. Wahai masalah, saya punya Allah yang maha besar. Kenapa? Sebesar apapun masalahmu, lebih besar Tuhanmu. Ayo, Santai saja. Lebih besar Tuhanmu dibandingkan masalahmu. Kalau hari ini kamu punya masalah, ingat kata Gus Miftah. Tidak ada gembok dibuat tanpa kunci. Masalah tidak pernah dibuat tanpa solusi. Betul? Jadi sebelum masalah itu dibuat jauh hari Allah sudah pernah memberikan solusinya. Pertanyaannya adalah kenapa guru itu kalau ujian memberikan soal? Karena guru punya kunci jawaban. Betul? Allah takhafu wa la Di akhir ayat ini Allah mengatakan apa? basiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Dan Allah memberikan kabar kepada kita melalui malaikat, berikanlah kabar gembira untuk orang-orang Tegal atas surga yang telah Allah siapkan. Amin. Maka hari ini saya berdoa Mudah-mudahan kita bersaudara di dunia bertetangga di surga. Amin Allahumma. Insyaallah besok di surga ketemu Mbah Saripen yang akan berangkat besok pagi. Ora oh, ya. Insyaallah. Sudah jam setengah 12. Saya harus ke Cirebon. Kita baca salawat hasbi robi tiga kali yang khusyuk untuk siapapun malam hari ini yang punya hajat. Pak Lurah saya hanya bisa mendoakan semoga yang hadir ini akan datang muncul orang-orang besar. Amin. Jangan pulang sebelum baca salawat. Jangan pulang sebelum berdoa. Saya mau berdoa sama Allah mumpung malam Jumat, mumpung saya baru pulang haji. Saya doakan orang-orang sini segera dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah. Kita doakan mudah-mudahan pembangunan masjid juga lancar. Amin. Hasbi Rabbi Jalallah Ma fi kalbi Ghairullah Nur Muhammad Sallallahu Hasbi Rabbi Ma kalbi Ghairullah Nur Muhammad Sallallahu حسبي ربي ما في قلبي غير الله نور محمد صلى Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Wa ala ali Sayyidina Muhammad. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Ya Allah, Ya Maha Pengasih, Ya Maha Penyayang. Sujud syukur kami, Ya Allah. Terima kasih kami, Ya Allah. Kepadamu, Ya Tak Terhingga, Ya Allah atas semua karunia, atas semua anugerah, rizki, nikmatmu yang kau berikan kepada kami ya Allah. Wabil khusus untuk negara yang kami cintai ya Allah. Nikmat kemerdekaan untuk negara kesatuan Republik Indonesia ya Allah. Untuk itu ya Allah malam hari ini kami memohon ampunanmu ya Allah. Ampuni dosa kami ya Allah. Ampuni dosa kedua orang tua kami ya Allah. Ampunilah dosa para pemimpin-pemimpin kami ya Allah. Tunjukkanlah mereka ke jalan yang lurus. Yaitu jalannya orang-orang yang kau cintai ya Allah. Bukan jalannya orang-orang yang sesat. Yaitu jalannya orang-orang yang kau murkai ya Allah. Ya Allah ya Rob jadikanlah kami bangsa yang akur, jadikanlah kami bangsa yang rukun sehingga menjadikan bangsa ini bangsa yang terus Engkau ridhoi, Engkau berikan rahman dan rahimmu, Engkau berikan kasih sayangmu sehingga menjadikan bangsa ini bangsa yang besar, yang baldatun thayyibatun warabun khofur. Ya Allah ya Rob, siapapun yang datang dalam keadaan sakit Engkau angkat penyakitnya ya Allah. Siapapun yang datang dalam keadaan bersedih Engkau bahagiakan ya Allah. Siapapun yang datang dengan segala hajat dan doanya Engkau kabulkan hajat dan doanya ya Allah. Allah. Berikan kepada kami kebaikan di dunia ini ya Allah. Dengan kehidupan yang layak, ekonomi yang mapan, pekerjaan yang lancar, keluarga yang sakinah, keturunan yang soleh-solehah, dan kehidupan yang istiqomah. Berikan pula kebaikan kepada kami kelak di akhirat. Jauhkanlah kami dari siksa kubur, jauhkanlah kami dari siksa neraka, jauhkanlah kami dari siksa di padang masar. Dan jadikan akhir kalimat yang keluar dari mulut kami ya Allah. Biqauli. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Bersama-sama. La La ilaha illallah La ilaha illallah La ilaha illallah Sayyiduna Muhammadur Rasulullah Waktim lana minggabil khair wa ya Nasiri nasirin bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Untuk semua hajat kita membaca Al-Fatihah sekali pas ia kena budu wa iya kena stain, diulangi sebelas kali. Alahadiniyah al-fatihah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ia Iyyaka na'budu wa ia nasta'in. Iyyaka ia wa iyyaka nasta'in. butuh na'budu ia iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu ia akan nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu ia akan nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. butuh na'budu ia iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal Khairil ghairil maghdubi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 Alhamdulillah luar biasa niki mantan kemlicir. <laughs> Keringat hari ini mantan gemobyos. Nggih Bu Nikmat nggih Bu nggih. Sing sami kepanasan dinten menika insyaallah sedaya penyakitnya diangkat kali Gusti Allah. Mengucur keringat hari ini kangge ngelong dosa-dosanipun kita sedaya Allahumma. Amin Allahumma. Niki kira-kira ngajine sampai jam pinten niki Bu? Jam Jam 1 sore. Masya Allah, zuhure kene jam piro? Setengah kali. Eh, kebiasaan wong kene. Zuhur ke ngasar, ngasar ke magriben. Saking mriki mangke kula pindah teng desa apa kono ke apa ya? Ke Ah, Kuasen. Alhamdulillah saking Kuasen pindah melih mangke dalu kula wonten ing Purworejo Kelampok. Negara. Dados niki dipun bagi-bagi wektale. Dados nek ngajine teng mriki sampai jam 1 lho mongko aku ning kuasen jam pira? Ah, lha niku kudu adil, Bu. Muga-muga sampai pun acara mboten-mboten alan satunggal pun menapa tansah boten manfaat maslahah ugi barokah Allahumma. Amin Allahumma. Yang namanya kepala rumah tangga harus mencari rezeki ingkang halal, ingkang thayyib. Karena tegene hadis dipun jelasaken sapa wonge kok maringi barang haram karo keluarga, maka daging yang tumbuh dari rezeki barang ingkang haram nerakalah yang akan membakar karo daging badan kuwi mau. Nauzubillahi min. Mula nek wong kok rezekine tansah golek sing halal. Jangankan malaikat tonggo tepali lajeng lingkungan ana tumbuhan hewan iki padha ndongak-ndongakno karo keluarga sing padha golek rejeki kang halal bukti nyata nek keluargane padha aling ibadah ngingu ayam ayam sing dingu ya monine apik kaya ayame Pak Lintang Angger esuk kluruk monine apik. Pak pak pak pak pak pak pak pak pak pak pak Ayo padha sholat Mumpuni ana loro. Pak pak pak pak pak pak pak pak. As-salatu khairum minan naum. Mergo ayame sing duwe niku adalah wong ahli ibadah, salat ora ketinggalan, bocahe didokon ngaji, akhirnya ayam sing dingu mawon. Nek waya subuh Durung adzan masjid wis gugahi wong padha tangi kon padha ibadah. Niku ayame wong sing ahli ibadah. Beda karo ayame wong ora pernah salat. Salat babar plotas pengajian radoyan ngomongnya Allah watak Allah sifat Allah senenge patu pamer pelit bedetil kucren jelantir persis kaya pilku Daniel Ngingu ayam. Ayam sing dingu yo ya monine ora apik, ngajake ngajak boros. Tangine kawanan sabane nang arep lawang muni ora rapi pak pak pak pak pak pak pak tuku rokok nang lawang mali crit pak pak pak pak pak pak pak pak, pak. tuku rokok Mangke angger digusah ke ayame melayu melayu nguber-nguber dere, angger derene kena balik malin ning arep lawang, cerit. Pak pak pak pak pak pak tuku rokok. Akhirnya sing kakung tangi turu golek diudut ora ketemu-temu. Sidane pitike didol nggo tuku rokok. <laughs> eh ngajak boros. Selain apa keluargane ora padha ahli ibadah. beda karena keluargane Pak Lintang ahli ibadah salat imam watura ketinggalan Kelakuan akhlake sae amal liae nggo sae seneng gawe amal soleh sampai ngingu manuk manuk sing dingu ya mau ini apik ngajaknya ngajak bener orang mau manuke pak lintang manuke bapak-bapak meriki manuk sing ono matane sing kula masuki manuk doro. Mriki wonten manuk doro mboten? Diwastani manuk napa mriki? Masa oh, minggi, manuk darane bapake. Mergo keluargane ahli ibadah, manuk doro sing diumumi apik. Isine malah zikir, isuk-isuk manuk doro ini tawud. Tawud. Tawud, sur petuduk, sur petuduk. Sur petuduk, sur petuduk, petuduk, petuduk, petuduk. Ojo salah paham. Maksudnya petuduk petuduk karena keluarganya rajin ibadah rezekine metuduk, ini barokah gitu maksudnya aku. Dikira petarak petuduk nopo sih? Keluarga sing aling ibadah ngingu manuk manuke pun ini pikir beda karo keluarga sing orang ibadah sing dingu manuk edoro angger diberno senenge menclokan ngunino rapi ngajake boros isuk-isuk ngono menin teken-tek nempur teken-tek nempur nempur nempur nempur <laughs> mergo napa sing duwe manuk nembe dahar Ning nembe rasa rasane ngelih malih, nembe darah rasane ngelih malih ora ana cukupe. Akhire nggone golek rejeki ngangsa, ngerti ngertos ngangsa apa mboten? Sampeyan napa? Oh. oh iya iya iya. Kelalen aku kelalen. Eh, sebelah kan jeneng niki melune Pemalang apa Pekalongan? Oh iya, Pekalongan nek ngomong belakangnya kan pakai onge nggih. Cara-cara ngangsa cara mriki cara cilacap gula cara meriki oh cara cilacap randa cara meriki oh berarti nek cara cilacap kentang cara meriki kentong kentang ke kesesi atau satos selalu <laughs> ada Nabi Muhammad mereka keluargane orang ibadah nggone golek tercek niku yo diparingi kata yo rasane kurang mawon Mboten berkahi karo keluarga. Nggo nyekolane anak-anak itu sekolahnya cek nakal Ora gelem ngaji, diomongi senenge bantah. Soalnya napa Rezeki sing digolek teng bapak eh, niku ketetepan barang haram. Nauzubillahi min Padahal lengo yo ya lengo, banyu yo ya banyu. Lengo kan? Dudul lenga kan? Nah, aku pinter aku saiki. <laughs> lengo ya lengo, banyu ya banyu. Banyu kali lengo sipate padha. Padha-padha cair. Ning sinasa lengo kali punya padha-padha cair, lengo kali toyo. Toyo apa toya? Toyo. Banyu kali lengo niku padha-padha sifatnya cair, tapi lengo kali banyu iso kembul ning ora mungkin campur mesti kalis laras bu Bodoh kali anak kita kalau dari rumah sudah didasari rezeki kang halalan tayiban rezeki kang diperidani Allah ugi rezeki kang bersih maka sesuk anak gede Bok merantau ningsangkan sangkan parang golet ngilmu, golet rezeki, golet maisha Lagi merantau ning kono kok Kembulan karo tukang mabuk Ya mungkin kecampuran jadi tukang mabuk Salena, napa dasare pun dados banyu. Mbok kembulane kok kali lengo, lengo pertalit, lengo dekslet, lengo solar, lengo Jawa, lengo jelantah bekas nggo goreng gesek paribasane. Gesek ngertos gesek buatan, Cui-cui. Cara mriki pindang pindang pindang Padha. Sami, Mbah. Angge banyai, ya Allah. Masep puniki gigine wajane kantun. Oh sampun telas, ya. Ana iki mumpune wong anggen wis tuwa. Rasane ra karu-karuan. Ngaji sedelo, rasane bengkek. Pokoknya panas, kempole kenceng, dengkule manteng ya Allah. Anggelis rasane ngene iki malah mau mangkat ngaji. Malah mangkate keri dhewe, mula aku ora kebagian manggon sing ning kono. Aku ndusel-ndusel sol-solan dadi alhamdulillah malah weruh mumpuni. Malah ning arep dhewe arepan mau mangkat rada keri karo kanca-kancane. Soale aku nggone mangkat ngaji keri nganggo katrok angel nemen singgo ya Allah. aja boleh bisa nekat no kangel tinggal lewang anu bolongan si tinggal si kilur pantesan ke serimpung serimpung bahaya Mbak Putri Putra sedaya pinten Mbak Putri kata kata pinten iku pitu alhamdulillah aku anaknya pitu mumpuni jane kepingin tambah maning tapi sing lanang ora gelem Masya Allah Sing kagungan putra Sing sampai kagungan wayah Mudah-mudahan bocah-bocah sing urot ayun, Sing sakit nyelamatakan tiang sepudunya akhirate Amin Allahumma Amin Allahumma Bu Mados rejeki kudu sing halal Karena opo sing dipangan karo keluarga Niku dados energi Energi niku sumbere teng pundi? Teng jantung. Jantung tugasnya nopo? Jantung adalah memompa darah ke seluruh tubuh. Maka nek sing dipangan niku halalan toyiban, halal ku sing Allah, toyib niku sing sae keluar keluarga. Maka apa yang di pompa teng jantung diedarkan ke seluruh tubuh niku sel darah yang apik. Mergo darahe saya berarti ruh pun saya, Karena ruhnya baik, maka setiap aktivitas pun ya tumindake sing apik karena ruwe pun saya Ngomongnya ya ngomong apik, tutuk gue matur ya matur saya Sak gini, sak bojo, sak putra-putrine. seneng itu minta daran sing diridhoni Allah karena ruwe saya karena apa yang dihasilkan oleh suami rezeki maisah ingkang halalan ingkang tayiban Tapi nek seorang kepala rumah tangga mencari rezeki kok sampai ketetepan barang haram, maka apa yang dikonsumsi oleh keluarga berarti dados darah yang kotor. Mergo darah kotor rueh pun melu kotor. Akhirnya pikirane gue mikir sering mikir kotor. talingane nggo ngrungokno, senenge ngrungokno barang kotor. Tutuke nggo matur, senenge ya matur barang kotor. Setiap langkah pun tumindake barang kotor. Ning terkadang teng masyarakat do salah paham. Bocah nakal pasti akhir-akhirnya dilebokke karo pondok pesantren. Tukang mabok sampai maaf amil di luar nikah, mesti pondok pesantren ki nggo buangan. jane niki pengecehan karo pesantren iki. Aku sebagai santri jane ra trimo aku. Selain apa terkadang karena namun terkadang rata-rata teng masyarakat. Pergotong sekolah negeri ki bocah nek nun sewune hamil di luar nikah wis ora biasanya dibuang tenggene pesantren bocah nakal tukang mabuk setelah nyolongan preman sampai mah bajingan tengik wis bajingan ketambahan tengik sak nyelawase nggone dadi bajingan dilebokke ning pesantren terus pundi Oh Jawa, alhamdulillah Jawa sejane wah niki dipun paringi nikmat wau pancet diawali kali ayatipun Gusti Allah tusabbihu lahu samawati sab'u wal ardu wa man fihinna Ternyata langit pitu sak isine makhluk sak ngalam dunya ki melu tasbih karo Gusti Allah. Hari ini diparingi panas, ya sekalian diparingi udan. Berarti kan niki tasbih dikire alam karo Gusti Allah, betul Bu? Angge ingkang asta payung, payungnya digarake Sing boten beto payung monggo badhe matus lokasi sakit coklat badhe mempersilahkan teng mriki boleh. Nggih, Pak Lintang, tan Pak PC, Pak Kiai. Amargi panci ini radi darurat. Wis direwangi karo maca selawat sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina 我冒了。 ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad Kalau Minggu makin iki jam 11 kurang seperempat Mudune jam setunggal sore Masya Allah Saya tidak bisa membayangkan Pak Lintang Amplopnya dawane kaya ngopo <laughs> Boten betul sing dimaksud sing dawa amal pahalane. Amin Allahumma. Turunnya hujan Mudah-mudahan pertanda turunnya malaikat hari ini Ya karena diparingi panas diparingi udan. Malaikat turun wonten ing bumi nyatet amaliyahipun panjenengan mergo amalan soleh panjenengan ikhlas menawi wonten mriki para sapamrih. Muga-muga kita sareng persis kados niki dikumpulaken tengene swarganipun Gusti Allah sareng kali Kanjeng Nabi. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Yang di seberang jalan sana halo. Assalamualaikum. Masih sadar? Alhamdulillah. Keduman senek napa mboten? Ora keduman. Mulane mangkate sing gasik. Sing ora keduman senek tetep rezekine sing barokah. Ngapunten nggih jenengan mboten saged mriksani raine kula. <laughs> ngeraik-raik nanyong iki kudu ngeraik nak ngeraik na sampean. Raine kula mboten ketinggalan saking mereka. Dados sing penting suarane cetok nggih. Cetha napa mboten saking mriku? Cetha matur suwun Mas Son. Kalau lagi bicara tolong ehonya dihilangkan saja. Jangan ada eho di antara kita. Kecuali nek lagi maca selawat, aneh kita sonten iki eho kali efeknya dihilangkan lawan Mas. Supaya matur kula langkung cetha karena kula nek ngangge eho niku malah sakit saged suara niku kula. Dados sampun ageng eho ngagem efek karena suarane kula niki dasare pun ngebas. Nek ngangge echo malah mboten jelas. Nah, kecuali nek make lagi maca selawat. Matur nuwun Mas Son, mudah-mudahan sound sistemnya tambah laris. Rezekine sing murah berkah barokah. Ya ayo ya, Mbak Putri. Orang nih kok malah gugupan bali. Ya wonge mangkat ngaji. Dorong dipimpin doa gugupan bali. Maka bapak ibu eh, meneh. Rabten boten non sewu kana Mbak Putri sawu kata hajat biasa wong anggere sepuki beser. Mau mangkat wis kro wis pipis. Eh nembe ngaji kroso kepingin pipis meleh. Ora apa-apa sale pancen wong anggere istu wa manu amir hununaki Sofil khalqi barang siapa dipanjangkan umurnya dikurangi nikmatnya. Mudah-mudahan kita diparingi saat panjang umur, umur sing manfaat, umur sing barokah Allahumma. Amin Allahumma. Kembali malih. Dados ketika sang istri lagi hamil, sang suami kudu kata riadoh kali Gusti Allah. Kok boten namung wong wedok sing riadoh, karena hamilnya wong wadon, rekasane tiang istri hamil ikut tirakat karo Gusti Allah. Maka kudu direwangi kali seorang suami. Pak Lintang rungokno. Nih Pak Lintang niki ngagem sarung, ngagem jas niki persis koyo pengantin sunat malah niki. Alhamdulillah dados putrane kali sunate pingkane. kali. <laughs> Moga-moga berkah kabeh. Allahumma. Yang ketika seorang istri hamil bareng pun pitung sasi, sekawan sasine di matang sasi. bareng pitung sasi yo ya di pitung sasi mulane sing sekawan sasi diwastani nggen kula ngapati utawi ngupati mriki wonten adat ngaten mboten Sami nggih? Ngapati, ngupati nikut karena penting ketika bayi jabang bayi wonten kandutan pikantuk kawan sasi utawi tigang wulan sekitar lebih rong minggu ternyata Gusti Allah menika sampun menyempurnakan anggota badane si jabang bayi teng kandutan. Dados tangane pun ketorong lajeng mriksani niki nggih pancen dereng patosa jelas ning sampun kagengan netro kanthi sempurna lajeng anggota wajah kanthi ketinggalan jelas lajeng suku nggih pun ketinggal jelas mula kenapa teng kawan sasi menika penting karena kawan sasi jabang bayi teng kandutan wonten ing kene loh mahfud menika dipun takdir takdir si calon jabang bayi ditulis takdir dawa cendeke umur ditulis takdir rezekine ditulis takdir derajat pangkate lan dipun tulis takdir jodone wonten ing kawan sasi wonten kandutan cabang bayi mula pentingnya ngupati ngapati dikatah-katah maca selawat zikir karo Gusti Allah rak ketinggalan maca Quran supaya ketika dicatat cabang bayi wonten ing gene loh mahfud adalah e, jodoh takdir ingkang sae yo ya umur ingkang barokai, amin Allahumma Bu Ibu tenggen kula baik niku selamatan ngapati utawi mitung sasi niku kathah damel daharan kayata pertama ana kupat karo lepet Kupat lepet niku adalah sekul ingkang dibungkus kali janur sesugih-sugih Bu Dewi ora pareng kupate dibungkus karo plastik. Dibungkus styrofoam nggih pareng. pokoknya jenenge kupat, arane lepet kudu dibungkus ngagem janur. berkai saking jannah lanur muka muga-muga cabang bayi sing dikadut meniko leres-leres ahli ning swarga. Allahumma. ono mali daharan didamel ya rujak. Leres nggih. Sekawan sasi napa pas pitung sasi ndek merucak niku? Pitung sasi nggih. Tapi nek tanggen kula ya kawan sasi niku. mriki wonten sing sekawan sasi pas damel rujak. Tenggen kula pokoke ya sekawan sasi, pitung sasi rujak ya didamel. Kenapa kok harus daharan rujak sing didamel? Soale rujak niku kan warni-warni rasane. Ana asin, ana legi, ana kecut, ana sepet, sampai getir-getir Pedas, Ya getir-getir anyep ya Bu, getir-getir pedas Gara-gara sampean. Ra melu ikut campur. Melu bayari ora. selalu ala Nabi Muhammad. Getir-getir anyep, ya rasa pedes, Ternyata niku rujak didamel ketika ngapati utawi pitung sasi niku dalam rangka supaya jabang bayi teng kandutan ngerti ngesuk lahir ngalam dunyo rasane kaya rujak. Ngalam dunyo rasane kaya ru rujak dadi jabang bayi ben ora kaget tuh iya dunya ana rasane kecut. Ana sing rasane sepet ana sing rasane pahit, ana rasane getir, sampai pedes mau kena aja kaget ngalam dunya niku ujiane warna warna Mula sampai ana rujak digawe daharan urap alias kluban cara wong Cilacap. Leres nggih, Mbak nggih? Wonten klubane mboten mriki ngapati. Mboten wonten. Ah, wonten sing wonten, wonten sing mboten. Nyong nganggo sing ana bae lah. Sing ora ana ya ora apa-apa karena wekdal kula ngaji wonten ing tanah kesesi ternyata kathah yang namanya jamaah nah Nahdlatul Ulama nggih kathah Rifaiyah nggih wonten nggih Rifaiyah nggih wonten Muhammadiyah nggih wonten tapi masya Allah hari ini nah Nahdlatul Ulama ngerangkul sekabehane masyarakat wonten ing kesesi tepuk tangan dulu dong buat KP Ansornya luar biasa sing keprok un entuk duit likur juta gue mangkat umroh Plus muka moga iso ziarah Mekah Madinah. Sesuk dadi Bapak Haji Ibu Hajah. Amin Allahumma. Bu, tenggen kula Cilacap nek ngapati karo mitung sasi niku ana klubane. Kluban cara mriki napa? Sami nggih, ya kluban utawi urap lah ngaten. Kok kenging napa tiang hamil matang sasi pitung sasi kudono kelubane, ternyata kelubane ku corot jaman bien daharane wong orang duwe. Sale wong orang duit dina-dina mangane urep. Mangane keluban. Tapi ternyata keluban urep niku maknane panganan sederhana tapi disenengi wong akeh. Leres mboten? Malah justru wong suke nek mangan tenggene rumah makan restoran, malah niku sing dipilih niku urep. Akhirnya kalau belajar saking pengalaman kulo niku, Bu, gadah sederek kenalan tenggene Washington DC Amerika Serikat. Apa ora sangar aku? kenalannya ki wong bule iki. Dheweke ngertos kula niku saking YouTube. Saking YouTube sering mriksani, lajeng dipadosilah alamat saking Facebook. Ya saking Facebook mendalamalilah takon-takon karo wargane Cilacap. Akhire jur kala wingi sekitar 2019 piyambake kondur wonten ing Indonesia mencari saya sak keluargi Piyambake rawuh tanggene Indonesia juga nggawa sak keluargi mergo kabeh bojone. Dalem. Oh, sampun azan zuhur. Pun midanget tanpa dereng niki. Nek ana sing krungu cetha paringi pirsa kula. Oh, sampun zuhur. Anje azan zuhur men sekedap dipun hikmati kanthi sesarengan Shallallahu alaihi Nabi Muhammad.